Pada kesempatan sore hari ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembahasan kita mengenai Sahih Al-Adabil Mufrad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah karya Al-Muhaddith Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tema pembahasan kita pada sore hari ini sebagaimana yang tadi telah kita utarakan yaitu mengenai mengajak ibu yang Nasrani kepada Islam. Dan juga mengenai berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya. Langsung saja kita mulai pembahasan kita ini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Babu Ardil Islam ala al-Ummin Nasraniyah Bab menawarkan Islam kepada ibunda yang Nasrani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda beliau berkata Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani mendengar tentangku, melainkan dia pasti menyukaiku. Inna ummi kuntu, kuntu uriduha anal Islam. Fata'ba. Dahulu ibuku, aku inginkan beliau masuk ke dalam Islam. Tetapi beliau enggan. Fakultulaha fa'abat fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam maka aku tawarkan kepadanya Islam namun beliau tetap enggan akhirnya aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu Allah laha fada'a fa'ataituha Waqad ajafat anaihal bab. Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakanlah ia kepada Allah. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau. Lantas aku pun mendatangi beliau. Sementara beliau telah menutup pintunya. Fakalat maka beliau berkata beliau di sini adalah ibu Abu Hurairah Ya Abu Hurairah ini aslam tu. Wahai Abu Hurairah sungguhnya aku telah masuk ke dalam Islam Fa akhbartun sallallahu alaihi wasallam maka aku beritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu Allah li wa ummi. Maka aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakanlah kebaikan untukku dan untuk ibuku. Faqala maka beliau berucap Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan juga ibunya. Maka buatlah keduanya dicintai oleh manusia. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya pada kitab Fadhail Sahabah, keutamaan as-sahabah pada nomor hadis 158. Dengan lafaz yang lebih lengkap dari ini. Ya. Hadis yang ada di hadapan kita hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dengan gamblangnya menjelaskan betapa Abu Hurairah sangat menginginkan keislaman ibunya Karena dahulu ibunya adalah seorang yang ya, Wanita beragama Nasrani. Maka Abu Hurairah dengan sedaya upayanya dia ber, berusaha bagaimana ibunya memeluk Islam. Dia menawarkan kepadanya Islam berulang-ulang kali. Sampai dia minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau alaihi salatu wassalam mendoakan kebaikan untuk ibunya agar mendapatkan hidayah memeluk Islam maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya sampai kemudian ibunya memeluk Islam. Setelah ibunya memeluk Islam, Abu Hurairah radhiyallahu an kembali minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan kebaikan bagi dirinya dan juga ibunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk Abu Hurairah dan juga ibunya. Beliau meminta ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh manusia. Subhanallah Bagaimana Abu Hurairah sangat antusias supaya ibunya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Inilah tauladan profil seorang anak yang berbakti kepada orang tua, yang mencintai orang tuanya. Menginginkan orang tuanya untuk mendapatkan hidayah. Maka hendaklah demikian kita sebagai seorang anak apalagi kalau kita masih mendapatkan orang tua kita berada di dalam kekafirannya. Dia beragama dengan agama yang selain Islam. Apakah agamanya Yahudi atau agamanya Nasrani atau agamanya agama-agama lain dari agama-agama kekafiran? Seorang anak hendaknya berupaya semaksimal mungkin, sebisa mungkin bagaimana ibunya bisa memeluk Islam, keluar dari kekafiran sehingga ibunya tidak kekal atau orang tuanya tidak kekal di dalam api neraka Allah Azza wa Jal di hari kiamat kelak. Ini sangat penting. Dan ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ketika seorang anak berupaya bagaimana orang tuanya mendapatkan hidayah, keluar dari kekafiran, masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini sangat penting sekali. Ya. Mengeluarkan orang tua daripada kekafiran dan memasukkannya ke dalam Islam. Hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an juga menunjukkan bahwa di samping kita berupaya sebagai seorang anak menawarkan keislaman kepada orang tua yang kafir, yang tak kalah pentingnya adalah mendoakan orang tua tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hidayah itu berada di tangan Allah, bukan di tangan kita dan bukan pula di tangan siapapun dari kalangan manusia. Hanya saja di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dia yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Yahdillahu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah dan Allah akan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka berupayalah menawarkan keislaman, mendakwahkan keislaman kepada orang tua yang masih kafir. Ini adalah sebaik-baiknya bakti kita kepada orang tua. Dan tak lupa mendoakan kebaikan untuk mereka kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayahnya. Karena barang siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sebagaimana yang disesatkan oleh Allah, tidak akan pernah ada yang bisa memberinya hidayah. Ya. Maka di antara upaya Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya agar masuk ke dalam Islam agar diberi kebaikan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba, seorang muslim, boleh mendatangi sebagian orang soleh untuk minta didoakan. Ya. Tapi dengan syarat bahwa orang soleh yang minta orang soleh yang kita minta untuk mendoakan kita atau mendoakan orang tua kita, atau mendoakan kebaikan untuk kita, hendaknya adalah seorang yang masih hidup. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya dia ada di hadapan kita. Syarat yang ketiga, bahwa permintaan kita adalah permintaan yang mampu dilakukannya. Yang keempat, bahwa isi permintaan kita adalah hal-hal yang baik. Bukan bukan hal bukan hal yang haram. Bukan hal yang buruk maupun jelek. Maka kalau empat syarat ini terpenuhi, diperbolehkan seorang muslim minta doa kepada orang soleh. Sehingga dia terlepas dari jerat-jerat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal dan perkara-perkara yang diharamkannya. Hendaknya orang soleh itu masih hidup. Ya. Karena kalau dia sudah meninggal, lantas kita datang kepadanya dan kita minta didoakan olehnya, ini syirik. Karena orang yang sudah meninggal tidak lagi punya hubungan dengan orang yang masih hidup. Dunianya sudah beda, alamnya sudah alam barzakh. Dia tidak mendengar, dia tidak mengetahui apa yang kita minta darinya. Maka memintanya adalah sesuatu yang menjatuhkan kita ke dalam syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula hendaknya dia ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita artinya dia bukan seorang yang gaib, yang berada jauh dari kita. Kalau kita minta kepada seseorang yang tidak ada di hadapan kita, dalam kondisi dia gaib dari hadapan kita, berarti kita meyakini bahwa dia punya kekuatan rububiyah, bisa mendengar, bisa mengetahui sesuatu yang gaib, yang tidak ada di hadapannya dan ini akan menjatuhkan kita ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali hanya Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang maha mengetahui perkara ghaib dan tidak ada seorang pun yang dia beritahu tentang kegaiban-kegaiban itu. Illa man irtadha min rasulin kecuali seorang rasul yang diridhoi olehnya. Ya. Maka haruslah orang saleh yang kita minta doanya itu ada di hadapan kita. Kemudian syarat yang ketiga hendaknya dia mampu melakukannya. Ya. Karena kalau tidak mampu dan kita meminta darinya, ini akan membawa juga kepada perbuatan syirik. Berarti kita meyakini pada dirinya ada kekuatan rububiyah yang tersembunyi atau yang kita yakini sebagai kekuatan gaib maka ini bisa menjatuhkan kita ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, hendaknya apa yang kita minta itu adalah perkara yang baik bukan yang haram. Bukan perkara yang merupakan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an minta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ibunya mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ya dalam keadaan Rasulullah masih hidup, ada di hadapannya, mampu melakukannya dan permintaan Abu Hurairah dalam perkara yang baik. Maka dikabulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya memberikan kebaikan kepada Abu Hurairah. Maka ibu Abu Hurairah radhiyallahu an wa radhiyallahu anha mendapatkan hidayah dan dia pun memeluk Islam. Ya. Dan kembali Abu Hurairah minta didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikannya dan kebaikan ibunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Abu Hurairah dan juga ibunya dicintai oleh manusia. Nah, oleh karena itu, sampai dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani mendengar tentangku melainkan dia mencintaiku. Subhanallah. Yahudi dan Nasrani saja mencintai Abu Hurairah. Kenapa orang-orang Syiah sangat membenci Abu Hurairah bahkan menjatuhkan kehormatannya, bahkan mengkafirkannya? Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih buruk bahkan dari Yahudi dan Nasrani sekalipun. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar Abu Hurairah dan ibunya ini dicintai oleh manusia. Nah, maka Syiah pada hakikatnya bukanlah Islam dan Islam bukanlah Syiah. Kemudian Hadis Abi Hurairah yang ada di hadapan kita ini adalah dasar pondasi bagi seorang anak untuk selalu menginginkan kebaikan orang tuanya. Ya. Mendakwahi orang tuanya, mengajak orang tuanya. Dan di sini bukan saja mengajak mendakwahi orang tua untuk terlepas dari kekafiran dan masuk ke dalam Islam Meskipun hadis ini berbicara tentang Abu Hurairah yang berupaya bagaimana ibunya mendapatkan hidayah sehingga keluar dari agama Nasrani dan masuk ke dalam Islam, tapi secara garis besar, secara umum, hadis ini adalah pelajaran bagaimana seorang hamba berupaya agar orang tuanya berada di dalam kebaikan dan terlepas daripada keburukan. Apapun keburukan itu. Meskipun orang tua kita sudah muslim, kita berupaya bagaimana orang tua kita berada di atas ajaran Islam yang benar, mengamalkan mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga mereka berada di atas kebaikan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi di masa ini banyak sekali praktek-praktek kekafiran, praktek-praktek kesyirikan yang tidak diketahui oleh orang-orang yang bahkan mereka mengakui muslimin. Mereka mengaku sebagai muslimin. Ya. Nah, kita sebagai anak yang mencintai orang tua kita, kita berupaya bagaimana orang tua kita jangan sampai jatuh ke dalam praktek-praktek syirik, praktek-praktek kekafiran tidak cukup hanya mereka berstatus sebagai muslimin, mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tetapi pada prakteknya mereka melakukan perbuatan syirik atau kekafiran kepada Allah Azza wa Jal. Karena ucapan mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini tidak akan pernah menyelamatkan siapapun dari kalangan muslimin selama pada prakteknya, pada perbuatannya, dia masih jatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah atau kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita mewanti-wanti diri kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, untuk tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Inilah seorang anak yang baik, yang berbakti kepada orang tuanya. Demikian pula, ketika orang tua kita tidak mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia belum mengerti bagaimana tuntunan-tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berislam. Maka hendaknya seorang anak berupaya sebaik mungkin menjelaskan, menerangkan, mengajak, mendakwahi dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajak manusia dengan cara yang hikmah, cara yang baik. Apalagi kalau itu adalah orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Kita ajak dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan kalimat yang lemah lembut, dengan bahasa, tutur bahasa yang halus dengan ungkapan-ungkapan yang membesarkan hatinya, menyenangkan jiwanya. Dan karena itu saya katakan bahwa seorang anak yang bertutur kata dengan bahasa halus menurut kebiasaan adat istiadat daerahnya kepada orang tuanya, itu yang terbaik. Maka dia mengajak orang tuanya dengan cara yang terbaik. Mengajari orang tuanya dengan cara yang terbaik ya, dan bersabar atas ketidaktahuan orang tuanya. Ya. Kalau dia tidak mendapatkan orang tuanya bersegera untuk memahami apa yang diajaknya, apa yang diajarkannya, apa yang didakwahkannya kepada orang tuanya itu, janganlah dia berputus asa. Janganlah dia berkeluh kesah. Apalagi sampai pada tingkat mengucapkan hal-hal yang tidak baik terhadap orang tuanya maka dia harus sabar. Dan jangan pernah berputus asa karena rahmat Allah itu luas. Ajaklah terus. Sampaikan kepadanya. Ajari dia dengan Islam yang baik. Kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak riwayat menyebutkan bagaimana keutamaan orang yang mengajak kepada kebaikan di antaranya seperti sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Man ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang melaksanakannya. Demikian pula sabda beliau alaihi salatu wassalam, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Sungguh, jikalau seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kedua tanganmu atau melaluimu, itu lebih baik dari harta-harta yang mewah sekalipun. Nah, demikian pula sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yang kusudhalika min ujurihim syai'a. Wala yang min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam dengan tauladan yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Apalagi yang kita ajak itu adalah orang tua kita Ya. Kita lihat bagaimana Nabi kita Abul Anbiya, Imamul Muwahhidin, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam sangat gigih mengajak bapaknya untuk memeluk Islam. Meskipun dia diusir oleh bapaknya. Meskipun dia dijauhkan oleh bapaknya, tetapi beliau tidak pernah merasa berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, dan di sini membutuhkan kesabaran seorang anak. Ya, kegigihannya di dalam mengajak orang tuanya kepada kebaikan. Apalagi mereka adalah orang tua kita yang sangat berjasa kepada kita. Tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan orang tuanya masuk ke dalam api neraka Allah. Apalagi dia kekal di dalamnya. Nah, maka semoga Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepada orang tua-orang tua kita. Sehingga Allah jadikan siapa yang masih kafir di antara mereka memeluk Islam. Dan juga semoga Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepada orang tua-orang tua kita dan menjadikan mereka sebagai manusia-manusia terbaik di dalam keislamannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada bab yang berikutnya al-imam al-bukhari rahimahullah Babu birril walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal keduanya. Qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh fayaqul ay rabbi ayyu shay'in hadhihi fayuqal waladuka istaghfara laka Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, diangkat derajat seorang yang telah meninggal setelah kematiannya. Lantas dia berkata, "Wahai Robku, derajat yang mana ini?" Maka dijawablah kepadanya, wala duka istaghfaralaka." ini karena anakmu telah memintakan ampun untukmu. Nah, hadis ini mauquf atas Abi Hurairah, arti, artinya dari ucapan Abi Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat ini. Ya. Dan ucapan Abi Hurairah ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya pada kitab Al-Adab bab birrul walidain. Bab berbakti kepada kedua orang tua. Kalau di sini mauquf dari ucapan Abi Hurairah, tetapi riwayat ini datang secara marfu' dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah pada nomor hadis 1598. Jadi hadis ini adalah hadis yang marfu yang marfu dari ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sumber yang telah kita sebutkan. Taib, subhanallah. Orang tua diangkat derajatnya oleh Allah setelah dia meninggal karena doa anaknya. Ketika orang tua ini bertanya, "Ya Rob, ay Robbi, ayu syai'in hadhi, Wahai Robku, derajat yang mana ini? Artinya bahwa orang tua itu merasa tidak berhak mendapatkan derajat itu. Dia tidak mengetahui ada amalannya yang bisa menyampaikannya kepada derajat itu. Maka dikatakan kepadanya waladuka istaghfaralaka anakmu yang telah memintakan ampun untukmu. Maka orang tua bisa diangkat oleh Allah derajatnya di akhirat kelak setelah dia meninggal karena doa yang dibacakan oleh anaknya, doa yang dipanjatkan oleh anaknya, permintaan ampun yang dimintakan oleh anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa seorang anak setelah orang tuanya meninggal tetaplah dia berbakti apa di antara bakti yang bisa dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya telah meninggal? Di antara bakti yang bisa dilakukannya adalah dia berdoa kepada Allah meminta agar orang tuanya diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Dan dirahmati oleh Allah. Maka yang demikian ini bisa mengangkat derajat orang tuanya di sisi Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak. Jangan pernah pelit untuk mendoakan orang tua kita. Kalau memang kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita, doakan orang tua kita di waktu-waktu yang mustajab, di dalam doa-doa kita. Ketika kita meminta kepada Allah, dan secara khususnya ketika ketika kita sujud, ketika kita sujud dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla Ya. Karena sujud itu adalah waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah. Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya. Waktu di mana seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Minta sama Allah Azza wa Jal. Semoga orang tua kita diampuni. Diampuni dosanya oleh Allah. Diangkat derjatnya oleh Allah. Dirahmati oleh Allah di sisinya ini adalah bakti kita kepada orang tua kita. Maka ya. di antara doa yang ma'ruf, yang banyak diketahui oleh kaum muslimin, ya. sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu bacaan Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah memeliharaku di waktu aku masih kecil. Doa ini doa yang sangat bagus sekali. Bisa kita baca baik apakah orang tua kita masih hidup atau orang tua kita telah meninggal. Ya. Maka ini adalah salah satu bakti kita kepada orang tua, selalu mendoakannya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan orang tua yang telah meninggal kecuali karena anaknya mendoakannya, selalu berbakti kepadanya dengan mendoakannya sehingga derjatnya diangkat oleh Allah di sisi Allah tabaraka wa taala karena doa anaknya yang soleh itu. Karena amalan-amalan yang lain pada umumnya telah terputus dari seorang hamba ketika dia sudah meninggal. Nanti akan datang hadisnya bersama kita di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau seorang hamba sudah meninggal terputus semua amalannya kecuali dari tiga hal. Yang pertama sedekah yang kemanfaatannya terus dipakai oleh kaum muslimin sehingga pahalanya terus mengalir kepada orang yang mensedekahkannya. Yang kedua adalah ilmu yang selalu diambil kemanfaatannya. Yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, maka ma'asyiral muslimin, para pendengar radio syiar tauhid dimanapun anda berada, rohimani wa rahimakumullah. Ya. Ini memberi motivasi kepada kita untuk kita bisa mendidik anak kita sebagai anak-anak yang soleh. Maka langkah awal untuk kita mendapatkan anak soleh yang selalu berbakti kepada kita dan mendoakan kita bahkan setelah kita meninggal. Langkah yang pertama adalah kita sekarang sebagai anak doakan orang tua kita. Mintakan ampun kepada Allah, harapkan kebaikan untuknya. Maka insya Allah kalau kita berbakti kepada orang tua kita dan tidak pernah lupa mendoakan orang tua kita, insya Allah anak-anak kita juga akan demikian terhadap kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Karena balasan seseorang sesuai dengan amalnya. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Kalau kita mendoakan orang tua kita, maka anak-anak kita pun insya Allah akan mendoakan kita. Maka mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan ini doakan orang tua kita, niscaya anak kita akan mendoakan kita. Nah, saya kira ini dulu materi pelajaran kita pada sore hari ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberkati apa yang sudah kita pelajari dan menjadikannya kemanfaatan untuk kita, dunia kita dan akhirat kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah dari orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaiknya. Wallahu a'lam bishawab wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dan para pendengar radio Syarto dimanapun Anda berada. Di sini telah masuk beberapa pertanyaan yang telah masuk masuk di redaksi radio Syartohid. Yang pertanyaan pertama dari Umu Haura di Makassar. Ustadz, Ana mohon nasihatnya. Ana istri kedua. Ana merasa suami saya tidak adil dalam hal keuangan dan perhatian. Ana hanya minta nasihat Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, nasihatnya adalah sebagai seorang istri yang mendapatkan suaminya kurang di dalam memberikan haknya. Maka hendaklah istri itu tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melaksanakan, menunaikan hak-hak suaminya. Karena kesalahan suami, kekurangan suami, kelemahan suami tidaklah pembenar untuk seorang istri melakukan kesalahan dan melanggar hak suaminya. Karena kesalahan tidak bisa dibalas dengan kesalahan. Kalau kesalahan dibalas dengan kesalahan, tidaklah akan menjadi kebaikan. Maka ketika ada yang salah, kita tetap istiqamah di atas apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika ada seorang suami yang kurang adil kepada istrinya, ya kurang perhatian kepada istrinya. Maka sang istri hendaknya menunjukkan bahwa dia adalah istri yang baik, istri yang soleh. Ya, tetap menunaikan hak suaminya yang menjadi haknya. Tetap menunjukkan perhatian, bahkan perhatian yang lebih kalau bisa. Semoga dengan demikian, hal itu dapat mengetuk hati suaminya karena tabiat jiwa manusia, hati manusia yang harus kita tahu, setiap manusia siapapun dia, asal tabiat hatinya adalah akan condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Makanya ketika sang istri tetap perhatian, menunaikan hak suaminya, mencintai suaminya, berbuat apa yang dia bisa, sabar, atas kekurangan suaminya, kelemahan suaminya, ketidakadilan suaminya. Dan dia menunaikan apa yang seharusnya dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah suaminya akan menjadi lebih baik. Ya. Tentunya di samping ada nasihat dengan cara yang terbaik, diberikan masukan kepada suaminya, ya, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara di mana suami itu kalau bisa diambil dulu hatinya oleh seorang istri, setelah suaminya merasa uh, senang hatinya, tenang jiwanya, ya, damai untuk dia berkomunikasi dengan istrinya, maka insya Allah apa yang dimasukkan oleh istrinya, apa yang disampaikan oleh istrinya akan uh, didengar oleh suaminya dan akan menambah kecintaan suaminya itu kepadanya. Nah, tapi kalau suatu kekakuan, kekerasan, ketidakadilan dibalas dengan hal yang sama, dengan sikap istri yang kurang ajar kepada suaminya, ucapan-ucapan yang kasar, kemudian sumpah serapah, atau hal-hal yang tidak terpuji lainnya, istri melanggar juga batasnya sebagai seorang istri, maka yang terjadi adalah kiamat. Artinya dalam rumah tangga itu akan selalu terjadi kecekcokan, keributan dan lain sebagainya. Nah, itu nasihat saya wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Rahmat Fauzi di Bogor. Ustadz, apa hukumnya memakai celana ketat untuk seorang ikhwan? Meskipun celana ketat tersebut terbuat dari bahan yang melar dan tidak isban. Silakan Ustadz. Sebaiknya seorang muslim berpakaian dengan pakaian yang sesuai dengan tuntunan syar'i. Ya, tuntunan syariat kita di dalam berpakaian, tujuan pakaian itu adalah untuk menutupi aurat. Maka pakaian kaum muslimin adalah pakaian yang menutupi auratnya. Ya. Apalah artinya sosok, seseorang berpakaian tetapi tetap menunjukkan auratnya. Ya. Atau menunjukkan lekak-lekuk auratnya. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik, yang cinta kepada agamanya, yang mencari ridho Rabbnya, tidaklah berpakaian kecuali sesuai dengan pakaian-pakaian orang-orang yang soleh. Janganlah dia berpakaian dengan mengikuti mode. Apalagi mode itu datang dari orang-orang kafir barat. Ya, para pemusik, para peminum homer ya, para artis-artis yang tidak pernah sholat, ya, tidak usahakan sholat bahkan kalau mereka orang-orang Barat itu kebanyakannya adalah kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak mengikuti cara berpakaian orang-orang fajir, orang-orang fasik, walaupun dia Muslim. Ya, ikutilah orang-orang soleh orang-orang baik dari kalangan muslimin yang menjalankan Islam sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memakai jubah, memakai gamis, atau memakai pakaian-pakaian sesuai dengan adat istiadat kebiasaan setempat dari kalangan muslimin, masyarakat muslimin, selama tidak ada di dalamnya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau di Indonesia misalnya dia bisa pakaian dengan celana yang lebih lebar, celana yang lebih lapang, dengan pakaian koko atau pakaian muslim lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal dan menunjukkan akan identitas keislamannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nah jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fitri di Banjarmasin. <clears throat> Ustaz, saya mau bertanya tentang ajaran tasawuf apa apa ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ajaran tasawuf dan tentang Nur Muhammad. <clears throat> saya mempunyai keluarga yang mengkaji ilmu itu dan saya tidak pernah melihatnya sholat. Saya saya pernah bertanya tentang sholatnya, katanya di dalam ajaran tasawuf kita disuruh mengenal diri kita dulu. Siapa diri kita baru kita sholat dan bahkan dia mengatakan kalau sudah sampai ilmu yang tingkatan paling tinggi, bahkan boleh tidak untuk sholat. Silahkan Ustaz. Nah, kalau yang dimaksud dengan tasawuf adalah seorang zuhud terhadap dunia, kemudian memberikan perhatian yang perhatiannya yang besar kepada urusan-urusan agama untuk ibadah kepada Allah, konsentrasi mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang seperti ini tentunya adalah hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang orientasi hidupnya untuk akhirat bukan untuk dunia. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Allah Azza wa Jalla dan sangat berkonsentrasi di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak riwayat yang menunjukkan itu seperti di antaranya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tetap atau beliau salat malam sampai dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak dan pecah. Ketika ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, Qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbuat yang seperti ini? Padahal telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan bahkan yang akan datang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Aisyah, ala tuhibbina an akuna abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah engkau tidak mau aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Jadi, Demikianlah ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau berpuasa dengan puasa wisal, puasa dua hari atau lebih tanpa buka sama sekali. Ya. Ketika beliau ditanyakan tentang hal itu, sebelumnya beliau melarang sahabatnya untuk melaksanakan wisal. Lantas sahabat bertanya, Ya Rasulullah, engkau melarang kami sementara engkau melakukannya. Kata beliau alaihi wasallam." Innilastu kahayatikum. Aku ini bukan seperti kondisi kalian. Innama yuta'imuni rabbi wa yasqini. Hanya saja aku diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Ini maksudnya bahwa beliau di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal sudah tidak lagi membutuhkan makannya dan minumnya. Karena sangat nikmatnya, sangat merasakan lezatnya ibadah kepada Allah sehingga kepuasannya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Terkadang beliau menyatakan, Ya Bilal, arih Nabi salah, wahai Bilal, berilah kami ketenangan dengan melaksanakan sholat. Ya. Dalam riwayat lain beliau menyatakan, Hubbiba ba'ilaya min dunyakum at-tibu nisa, wa ju'ilat qurratu aini fis Dibuat kecintaan kepadaku dari dunia kalian ini terhadap wanita dan minyak wangi. Tetapi kesejukan jiwaku berada di dalam sholat. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini yang dimaksudkan dengan tasawuf, mendekatkan, banyak mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah, yang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ajarannya, tuntunannya, maka ini adalah perkara yang benar ya sudah ada semenjak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Tapi kalau yang dimaksud dengan tasawuf adalah beribadah kepada Allah, konsentrasi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendekatan-pendekatan diri yang melampaui batas. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini adalah makna tasawuf yang seyokianya bagi setiap muslim menjauhkan diri daripadanya. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun amalan itu amalan besar sekalipun, ya, kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu, fahuwa Setiap orang yang mengada-ada di dalam urusan agama kami ini sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya, maka itu tertolak. So, dalam riwayat lain beliau menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada padanya tuntunan kami, maka amalan itu tertolak. Pernah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada tiga orang yang datang menanyakan kepada sebahagian istri Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Lantas mereka pun menganggapnya kecil. Mereka menginginkan untuk sungguh-sungguh di dalam ibadah mendekat diri kepada Allah. Sampai salah seorangnya mengatakan, aku akan senantiasa bangun sepanjang malam dan tidak pernah tidur. Ya. Aku bangun sepanjang malam, melaksanakan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Ya. Yang kedua menyatakan, aku akan senantiasa berpuasa setiap hari dan tidak akan pernah berbuka. Yang satunya menyatakan aku akan senantiasa tidak akan pernah untuk menikahi para wanita. Ya. Dia akan mengasingkan diri, beribadah kepada Allah dan tidak mau menikahi wanita. Tatkala hal ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beritanya kepada beliau, maka beliau menyatakan suatu kalimat yang sangat berharga, ya, menjadi pedoman di dalam kita beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, "Amma ana adapun aku fa inni usalli wa arqud." Ya. Kata beliau, "Adapun aku, maka aku di malam hari bangun sholat malam dan juga aku tidur." wa asum wa uftir. Ya, asum wa uftir. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa kata beliau dan aku juga menikahi para wanita. Lantas kata beliau, "Faman rahiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan dari golongan umatku. Ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Janganlah semangat kita mengalahkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi sampai tadi dinyatakan bahwa seseorang kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu dalam tasawuf, dia tidak lagi butuh melaksanakan syariat. Ini sama sekali adalah ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa kekufuran, karena tidak seorang pun boleh menghalalkan untuk tidak melaksanakan syariat Rasulullah SAW. Ya. Kalau dia katakan oh orang ini sudah sampai pada tingkatan tertentu, ya, atau mereka istilahkan dengan hakikat atau makrifat. Apakah hal itu ada diajarkan oleh Nabi SAW? Sekarang pertanyaannya, adakah manusia yang lebih mulia, yang lebih agung yang lebih bertakwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Beliau adalah sebaik-baik manusia secara mutlak. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Beliau adalah seutama-utama para nabi dan rasul, bahkan seutama-utama makhluk, seorang kekasih yang spesial bagi Allah Azza wa Jal. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam di dalam ibadahnya tetap bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, melaksanakan syariat Allah yang Allah tuntunkan kepadanya. Ya. Tidak ada syariat satupun yang beliau tinggalkan. Beliau laksanakan syariat sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Ya, beliau sholat bahkan dengan sebaik-baiknya sholat. Ya, sholat yang wajib, sholat yang sunnah. Bahkan sholat malamnya luar biasa. Puasa beliau juga sangat hebat Ibadah-ibadah beliau yang lainnya Masya Allah. Sehingga kalau dikatakan bahwa ada orang yang mencapai level tertentu sehingga dia tidak lagi perlu melaksanakan ibadah, tidak lagi melaksanakan syariat, ini adalah kedustaan. Ini adalah kesesatan. Ini menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan bisa menggugurkan ajarannya. Maka ini dikhawatirkan adalah bahkan ini bahkan ini adalah kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz dari Asih di Bekasi. Ustaz, Ana ditanya sama teman saya. Kalau novel Islami itu hukumnya bagaimana Ustaz? Seperti novel Pak Darwis, misalnya Apalan surat Delisa dan Bidadari-Bidadari Surga. Silakan Ustaz. Ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Ya. Hal itu sebaiknya dihindari, dijauhkan. Tidak ada dari kalangan para ulama kita di masa lampau sampai ulama kita pada masa ini orang-orang yang berilmu tentang Islam bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan hal itu. Lagi pula kalau kita mau belajar tentang Islam dengan baik, cukup banyak tauladan-tauladan yang luar biasa. Manusia-manusia yang sangat agung, ya, yang patut sejarah mereka itu ditulis dengan tinta emas yang ada di kalangan muslimin di masa lampau ya dari kalangan sahabat dari kalangan tabiin dari kalangan atba tabiin para immatil huda immatil islam ya subhanallah kalau kita ingin mengambil tauladan ingin mengambil contoh ingin mencari motivasi ya ingin menguatkan jiwa kita dan keimanan kita ambillah contoh dari mereka Ya. Ambillah contohan dari orang-orang yang mulia itu. Nah, sehingga tidak perlu kita membuat novel-novel, ya, membuat cerita-cerita fiktif yang tidak ada kenyataannya. Apa yang ada di dalam sejarah Islam sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah jasa kolokan atas <clears throat> materi dan jawaban yang telah diberikan.